Inilah majelis yang ke-20 dan majelis yang terakhir di kajian intensif uh, setiap pagi harinya di, di bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah. Dan kita <clears throat> ya, dan karena ya, buku yang kita bahas itu tentu tidak atau belum selesai maka insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kajian rutin di masjid ini Masjid Al Asri setiap Sabtu eh, setiap Ahad paginya. Ya, sehingga eh, Sabtu pagi kita melanjutkan melakhas al-fiqhi sedangkan Ahadnya kita melanjutkan eh, membaca fatwa arkanit Islam. <clears throat> Kemudian selanjutnya eh, pembahasan berikutnya adalah tentang eh, hukum man hakama birhima angsalallah. Ya, hukum orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ya, berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Di sini artinya ada hukum Allah dan ada hukum selain Allah dan hukum selain Allah tersebut ya, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Semisal ya, hukum Allah mengatakan berjilbab atau tutup aurat itu wajib. Ya, kemudian orang menetapkan hukum bahasanya ya, tutup aurat atau berjilbab itu terlarang haram. Maka dia menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Atau hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya, atau hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya, pencuri itu di hukuman hukum dan hukumannya adalah dipotong tangannya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian ada hukum yang lain yang mengatakan bahwasanya hukumannya adalah penjara ya, atau hukumannya adalah misalnya hukuman mati misalnya. Maka ini hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Penjelasannya saya sampaikan wabillahi eh, eh, ta'ala ta taufiq dan taufik dari Allah. Aku katakan dan aku memohon hidayah dan pendapat yang benar bahasanya menetapkan hukum selaras dengan apa yang Allah turunkan itu bagian dari tauhid rububiyah. Karena itu adalah tanfid pelaksanaan terhadap hukum Allah. Dan hukum Allah adalah konsekuensi rububiyah. Ya, karena Allah menetapkan hukum itu adalah bagian dari kesempurnaan kekuasaan Allah. Kekuasa, kesempurnaan dari tasarruf hak Allah untuk mengatur. Oleh karena itu Allah menamai orang-orang yang diikuti dalam hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Allah sebut dengan Rabb. Ya, Rab bagi orang-orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ittakhadu ahbarahum baruhbanahum arbaba." Ini yang jadi mahal syahid. Arbaba. Mereka jadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rap-rap min dunilah selain Allah. Ya. Dan yang dimaksudkan adalah mengikuti mereka dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka ini menunjukkan bahasanya penetapan hukum itu adalah konsekuensi dari rububiyah. Demikian juga mereka menjadikan Al-Masih Putra Maryam sebagai Rab selain Allah dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa. La ilaha illahu tiada sembahan yang berat disembah melainkan dia, masuci dia dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka Allah namai al-madbu'in orang-orang yang diikuti itu Allah namai dengan arbaban rab haitsu ja'alu di mana mereka ini dijadikan sebagai musyari'in, pembuat syariat, pembuat aturan di samping Allah Ta'ala. Dan dinamailah orang-orang yang mengikutinya disebut dengan sebutan ubadan para hamba, para penyembah. Karena mereka menghinakan diri di hadapan ya, tokohnya dan mentaati tokohnya dalam menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukti bahasanya menjadikan Tuhan di sini adalah uh, ketaatan dalam hukum adalah riwayat dari Adi bin Hatim yang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya mereka orang Nasrani tidak menyembah pendeta. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan innahum sunya pendeta mengharamkan yang halal bagi e, umat Nasrani dan pendeta menghalalkan yang haram bagi umat Nasrani fattaba'uhum lantas mereka umat mengikuti pendetanya fadzalika ibadatuhum iyahum itulah bentuk ibadah umat Nasrani kepada pendeta-pendetanya maka mengikuti hukum yang menyimpang disebut ibadah ya dan mereka yang membuat hukum yang menyelisih hukum Allah ini disebut arbaban oleh ayat. Padahal yang dilakukan adalah padahal yang terjadi adalah sebagaimana dalam riwayat dari Adi bin Hatim ini. Idza fahim tadzalika jika Anda telah faham hal ini atau kesimpulan yang lebih detail maka di sini saya Muhammad menyampaikan bahwasanya eh, menerapkan hukum yang Allah turunkan adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, dan penjelasan yang lebih detail dalam masalah ini kita katakan ya, melaksanakan hukum dan menetapkan hukum sebagaimana yang Allah turunkan itu adalah uh, bagian dari tauhid rububiyah dari satu sisi dan tauhid uluhiyah dari sisi yang lain. Dari sisi bahasanya hak Allah mengatur dan di antara bentuk Allah mengatur, mengatur ya, disambi, uh, eh, adalah mengatur adalah menetapkan hukum. Ini diharamkan, ini dihalalkan. Maka dari sisi ini, dari sisi hak Allah adalah mengatur, ya, maka ini adalah tauhid rububiyah. Namun dari sisi hamba wajib beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Ya, dan menjadi apa yang Allah larang, ya, maka berhukum dengan hukum yang Allah turunkan adalah bagian dari uluhiyah. Sehingga jika dijawab rububiyah itu ya, eh, berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu bagian dari rububiyah ya benar. Jika dikatakan itu bagian dari uluhiyah juga benar, tergantung sudut pandangnya. Sudut pandangnya adalah sudut pandang hak Allah ataukah kewajiban hamba. Kalau sudut pandangnya adalah hak Allah, maka itu bagian dari rububiyah. Kalau sudut pandangnya adalah kewajiban hamba, adalah bagian dari uluhiyah. Faidah fahim tadalik, jika anda telah faham bahasa ini, ketahilah bahasanya orang yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan orang yang ingin tahakum kepada selain Allah dan Rasulnya, tahakum itu minta diselesaikan, minta diberi hukum dalam kasus sekenta, dalam kasus yang diperselisihkan. Dan siapa yang ingin tahakum kepada selain Allah dan Rasulnya, ini karena tahakum itu terjemahnya agak panjang, ya, di belakang tidak saya terjemahkan. Ya, tahakum itu minta ada sengketa, kemudian minta dikasih eh, putusan dan penyelesaian. Namanya tahakum. Nih. Maka ada ada al-hukmu, al-hukmu ini menetapkan hukum. Ya, kalau di peradilan maka dia adalah aktivitasnya hakim. Tahakum aktivitasnya orang yang pelapor, penuntut. Ini. Ya, maka untuk al-hukmu demikian juga untuk menetapkan hukum al-hukmu atau tahakum kepada Allah dan Rasulnya terdapat padanya sejumlah ayat yang meniadakan iman. Kemudian ada ayat yang menatakan kalau itu adalah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan. Macam pertama ayat yang meniadakan iman, semisal firman Allah Ta'ala, tidakkah engkau melihat orang-orang yang beranggapan kalau mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelummu. Mereka ingin tahakum dengan hukum tauhid. Wakat umir badan mereka diperintahkan untuk kafir dengan hukum tauhid. Dan setan ini menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa lahum jika disampaikan pada mereka, mari kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada sang rasul, maka Anda melihat orang-orang munafik menolak darimu sududan betul-betul menolak. Namun jika asabatuhum musibatun mereka tertimpa musibah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah in ardena tidaklah kami ingin menginginkan kecuali berbuat baik dan mengkompromikan berbagai macam kebaikan. Maka mereka mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah tahu isi hati mereka Berpalinglah dari mereka, beri nasihat pada mereka, sampaikan kepada mereka dalam diri mereka perkataan yang sangat e, berkesan. Dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Walau annaum seandainya mereka ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat, mereka datang kepadamu dan mohon ampun kepada Allah. Dan sang Rasul pun mendoakan ampunan untuk mereka. Ini saya mereka akan jumpai bahasanya Allah adalah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Fala warabika demi Rabbmu. Lanya adalah harfu tanbih. Tidak ada artinya. Ya, artinya adalah menarik perhatian. Fala warabika demi Rabbmu. Ya, maka demi Rabbmu. Ya, maka yang dipakai demi Rabbmu untuk menunjukkan bahasanya hukum itu bagian dari rububiyah. La yu'minuna mereka tidaklah betul-betul beriman sampai mereka menjadikanmu hakim. Tahkim ah, itu menjadikan mengangkat sebagai hakim. Dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapatkan dalam diri mereka rasa sempit terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yeah, menyebutkan sifat mereka-mereka orang-orang yang mudda'ina mengaku-ngaku beriman, yaitu orang-orang munafik. Allah sebut bahasanya mereka memiliki sejumlah sifat. Yang pertama, mereka ingin tahakum kepada hukum Tauhud. Apa itu definisi hukum Tauhud? Semua yang menyelisih hukum Allah. Dan yang namanya menyelisih berarti ada hukum Allah. Adapun jika di situ tidak ada hukum Allah, ya tidaklah disebut sebagai hukum tauhid. Allah tidak mengatur tentang eh, lampu merah perempatan itu. Ya, tidak Allah, tidak ada hukum Allah dalam masalah ini. Maka manusia buat hukum dalam masalah ini tidaklah tergolong hukum tauhid. Karena hukumnya adalah hukum yang tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum tauhid itu hukum yang menyelisihi. Ini pencuri potong tangan, dengan syarat dan ketentuan berlaku, kok jadi pencuri hukuman mati misalnya. Maka ini ya, hukum tarut. Semua yang menyelisih hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena semua hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya adalah bentuk turian. Melampaui batas, wa tidak dan melanggar. Ya, ala hukmiman lahul hukmu. Hukum orang atau zat yang punya hak untuk menetapkan hukum. Ya wa yarji al-amru kulluhu wa ilaihi dan kepadanya dikembalikanlah segala urusan. Padahal Allah Ta'ala dialah yang ala lawal wal amru. Ingatlah bahasanya hanya milik Allah hak mencipta dan hak mengatur. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Kemudian kandungan yang lain dari ayat di atas An-Nisa 60 eh, sampai 65 Tasya mereka jika di, diajak kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada sang Rasul, mereka suatu menghalangi dan berpaling. Ya, tidak mau. Kemudian uh, yang isi kandungan yang lain, jika mereka mendapatkan musibah disebabkan ulah tangan mereka sendiri, peminha diantaranya adalah kepergok ala asoni ihim perbuatan mereka. Mereka datang bersumpah bahasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali berbuat baik dan mengkompromikan segala kebaikan. Maka keadaan ini kahali seperti keadaan orang yang menolak zaman ini. Keadaan di zaman ini yaitu keadaan orang yang menolak hukum hukum Islam, aturan-aturan Islam. Dan lebih memilih untuk menetapkan hukum dengan undang-undang yang menyelisih hukum Islam, yang menyelisih hukum Islam. Yang menyelisih hukum Islam. Lima, eh, Za'man minu karena anggapan darinya, bahasanya itu adalah bentuk berbuat baik, ya, yang mencocoki keadaan zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadzara mengingatkan mereka-mereka yang mengaku-ngaku beriman yang bersifat dengan sifat-sifat di atas Ya Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati mereka. Wa mayakunnuna dan apa yang mereka sembunyikan. Min umurin dari berbagai perkara yang menyelisih apa yang mereka katakan. Lalu Allah perintahkan nya untuk memberikan nasihat dan menyampaikan kepada mereka dalam dirinya perkataan yang baliron sangat berkesan. Kemudian Allah jelaskan hikmah diutusnya para rasul adalah supaya rasul itu ditaati dan diikuti bukan manusia yang lain. Bukan manusia yang lain, betapapun kuat pemikiran manusia yang lain. Betapapun luas madarikuhum, pemahaman manusia-manusia yang lain. Ya, kemudian berkenaan dengan ayat 65, Fala warabika, Thumma aqsama, kemudian Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Rububiyahnya terhadap Rasulnya, Rabbika, Rabbmu. Ya. Dengan rububiyah Allah kepada Rasulnya. Ya, yang rububiyah Allah kepada Rasul adalah akhasu anwa'i rububiyah. Adalah rububiyah yang paling khusus. Karena rububiyah Allah itu kalau saya Utsaimin membaginya menjadi tiga macam. Yang pertama rububiyah ammah. Ya, rububiyah ammah. Rububiyah yang bersifat umum. Itulah rububiyah Allah terhadap seluruh makhluk yang maknanya adalah Allah memelihara dan merawat makhluk dengan nikmat-nikmat lahiriah. Ya, semuanya dikasih udara, dikasih sehat, dikasih makan, ya, dikasih pakaian. Ini rububiyah amma. Ya, semisal alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin di situ rububiyahnya rububiyah amma. Kemudian yang kedua, rububiyah khasah. Ya, rububiyah yang bersifat khusus. Itulah ya, rububiyah Allah terhadap orang-orang yang beriman. Bentuk realnya Allah memelihara ya Allah memelihara orang-orang yang beriman dengan nikmat-nikmat agama. Allah pelihara orang-orang yang beriman dengan nikmat-nikmat agama diberi kemudahan untuk taat, diberi semangat untuk berbuat kebajikan, cinta kebaikan, ya, cinta ibadah dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ya, rububiyah akhasul khas ya, yang paling istimewa dari yang khusus. Itulah rububiyah Allah untuk para rasul ya, rububiyah Allah untuk para rasulnya. Maka di sini Warabika, ya rabbika di sini rububiyah akhasul khas. Karena ka kanya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah bersumpah di rububiyatihi dengan rububiyahnya kepada Rasulnya yang itu adalah akhasu anwa'i rububiyah. Rububiyah yang paling istimewa. Dan rububiyah uh, rububiyah jenis ini tata doman mengandung muatan isyarat sahnya kerasulan. Aksama biha maka Allah bersumpah dengannya dengan sumpah yang ditekankan. Bahasanya tidaklah tidaklah baik keimanan kecuali dengan tiga poin. Yang pertama adalah tahakum. Fikul nizain dalam semua sengketa, tahakumnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lapangnya dada dengan putusan Rasul. Tidak ada dalam jiwa kesempitan dan kesempitan. Kemudian yang ketiga, terwujudnya kepasaran sempurna, menerima hukum yang telah ditetapkan dan melaksanakannya Tunatawanin tanpa nanti-nanti au inhirafin atau tanpa penyimpangan. Ini ayat jenis yang pertama yaitu An-Nisa 60-65. Kemudian ayat jenis yang kedua ada di surat Al-Maidah semisal firman Allah taala siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang kafir. Di ayat yang lain maka mereka adalah orang yang zalim. Di ayat yang lain, maka merekalah orang-orang yang fasik. Maka ada tiga label. Ada tiga label-label kafir, fasik, dan zalim. Nah, maka ini ada tiga label. Apakah tiga label ini tata nazal berlaku untuk satu orang? Dalam pengertian, semua yang tidak semua orang yang tidak menetapkan hukum sebagaimana Allah turunkan, di samping dia kafir, dia adalah orang yang zalim sekaligus orang yang fasik. Ya, maka boleh jadi demikian, menimbang bahasanya Allah Ta'ala memberikan label kafir, zalim dan fasik untuk orang-orang kafir. Wal namu zalimun Dan orang kafirlah, mereka itulah orang yang zalim. Dan firman Allah Ta'ala, Inasnya mereka kafir pada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Sehingga semua orang kafir itu zalim dan fasik. Ini kemungkinan makna yang pertama. Atau tiga label ini berlaku pada orang-orang yang berbeda sesuai dengan alhamil faktor pendorong bagi dia kenapa tidak mau menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua adalah al-akrabu yang lebih dekat indi menurutku wallahu a'lam. Meskipun seandainya dimaknai dengan makna pertama berarti ya, tidaklah salah. Itu tiga labeling untuk satu person yang sama. Ya, itu tidaklah salah namun yang lebih bagus ini tiga label untuk orang yang berbeda tergantung kondisinya. Yang pertama, ya, maka kami katakan, siapa yang lam yahkum tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Karena meremehkan hukum Allah. Karena menganggap remeh, khafif, istighfaf dari kata-kata khafif. Mengatakan bahasanya hukum Allah itu remeh, rendah. Au ihtikar, ihtikar berarti menganggap hukum Allah itu hakir, hina. Atau meyakini bahasanya hukum yang menyelisih hukum Allah itulah yang lebih layak, lebih maslahat. Hukum Allah e, pencuri potong tangan. Ini ada orang eh, ya, ada kasus pencurian, dia katakan hukumannya adalah hukuman mati misalnya. Ya, dan ini dianggap karena dengan keyakinan hukum Allah itu lebih rendah, itu hina, kurang tegas misalnya atau hukum inilah yang lebih baik karena membuat orang lebih jerah. Wa anfa atau yang lebih manfaat bagi makhluk. Maka semacam adalah orang yang kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ya, maka ada ya, ada yang, uh, maka ada kekafiran yang kufur akbar. Kemudian dalam pendapat saya Nuzaimin dan ini pendapat yang masyhur dari pendapat beliau termasuk dalam hal ini adalah at al-am. Ya, disebut dengan sebutan at al-am. Penetapan hukum yang bersifat umum. Maka tentu misalnya ada pencuri diketok palu hukumannya hukuman mati. Itu ada yang kasuistik dan ada yang merupakan E, ketetapan baku. Ya. Maka sebenarnya aturannya itu potong tangan. Non ada hakim yang zalim dia ngasih putusan hukuman mati. Hmm. Ya. Namun itu cuma kasus ini. Kalau kasus pencurian yang lain enggak, dia tetap potong tangan. Karena jengkel sama orang ini atau yang lain, dia kasih hukuman mati. Di kasus yang lain, dah. Sehingga hukuman mati untuk pencuri di sini tidak merupakan aturan baku. Namun, aturan dan hukum kasuistik di kasus itu saja. Nah, ada yang namanya tasir al-am. Ya, tasir al-am itu manakala dibakukan. Dibukakan satu aturan yang dalam hal ini aturan tersebut tidak sejalan dengan aturan Allah. Dibakukan bahwasanya pencuri dengan ketentuan demikian dan demikian yang itu harusnya potong tangan dibakukan hukumannya hukuman mati. Dan itu diberlakukan ya, bukan hanya untuk kasus ini namun semua kasus sejak aturan ini dikeluarkan semua kasus harus seperti ini harus seperti ini hukumannya. Ini namanya at al-am. Ya, ini namanya tasyri' al-am. Nah, apakah tasyri' al-am itu kufur akbar ataukah tidak? Ini mahalul khilaf bainal eh, bainal ulama adalah hal yang diperselisihkan di antara para ulama <clears throat> dan semua mereka ulama ahlu sunnah. Ya. Maka ada yang menilai bahasanya tasri al-am sekalipun itu tasri itu tasri al-am tetap melihat motivasi. Ya. Tetap melihat motivasi. Dan perselisihannya adalah tentang ini kufur akbar atau ke Tidak ada yang mengatakan boleh. Ini. Ya. Ketika kita mengatakan itu asghar itu bukan berarti boleh. Iya. Perselisihannya adalah antara akbar dan asror. Artinya sepakat haram. Karena semua kufur itu haram. Iya, sepakat itu satu hal yang haram. Namun apakah itu akbar atau asrar? Nah, itu diperselisihkan. Iya. Maka ada yang mengatakan menilainya ya, hukum asalnya kalau semata-mata ya, pembakuan aturan kalau semata-mata pembakan aturan, maka itu kufur asghar. Bisa jadi akbar melihat motivasi, menganggap itulah yang lebih baik. Meyakini hukuman mati untuk pencuri itu yang lebih bagus misalnya. Ya. Itu yang lebih manfaat. Maka ada yang mengatakan itu jadi akbar melihat motivasi. Namun Pendapat yang lain mengatakan ini sudah akbar tanpa melihat motivasi. Cukup dengan ya, semata-mata pembakuan hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum maka tasyri' al-am semacam ini dinilai eh, adalah kufur asgar yang nanti bisa jadi akbar tergantung motivasi Uh, ini dinilai ini pendapat uh, eh, Sa'al Albani rahimallahu taala demikian juga Syekh Ibnu Bas uh, rahimallahu taala al-jami'. Yeah. Sedangkan ya, tasyri' al-am itu di sisi yang lain dinilai sebagai kufur akbar. Ini dengan semata-mata perbuatan tanpa melihat motivasi ini pendapat ya, yang masyhur dari Sayyid Ibnu termasuk di sini nanti akan kita baca pendapat yang terkenal dari Sayyid Ibnu adalah demikian. Meskipun sebagian orang mengatakan beliau punya pendapat yang lain, namun yang jelas pendapat yang masyhur dari beliau adalah ini. Demikian juga ini adalah pendapat yang masyhur dari Sayyid Muhammad bin Ibrahim gurunya Sayyid Ibnu Bas. Yeah. Meskipun saya katakan yang masyhur karena meskipun ada yang menetapkan oh ada pendapat versi yang lain yang jadi pendapat beliau. Dan ini adalah juga uh, ya, ya, eh, maka ini ada saya Muhammad bin Ibrahim, kemudian saya Ibn Thaymin, kemudian saya Soleh Fauzan itu juga di sini, saya Soleh Alu Syekh di misalnya di uh, At-Tamhid, Sarah Kitab Tauhid, posisinya juga di sini. Itu menilai tasyri' al-am semata-mata tasya' al-am itu kufur akbar. Ya. Ya. Penjelasan detail tentang masalah ini pernah kita baca di buku khusus membahas tentang masalah ini yaitu al-hukmu bi ghairi ma'angzalallah. Ya. Ya, di sana penulis buku menguatkan pendapat kalau itu kufur asghar. Ya, dan maka ada, ada pembahasan ada Eh, poin-poin pembahasan menarik yang ada di buku tersebut. Maka siapa yang mau mengkaji lebih lanjut masalah ini, saya sarankan untuk membaca buku tersebut dan atau menyimak rekamannya. Nah, maka termasuk uh, menetapkan hukum yang statusnya kufur akbar kata beliau adalah tasyri' al-am. Beliau mengatakan Wamin haula dan di antara mereka-mereka yang tergolong dalam hal ini ya, adalah man yada'una linasi. Mereka orang yang meletakkan ya, yaitu membakukan linasi untuk semua orang yang di bawah kekuasaannya tasriatin aturan yang menjelisi aturan Islam supaya aturan tersebut menjadi jalan di mana manusia, masyarakat berjalan di atasnya. Dan di sini kita jumpai kenapa beliau menilainya ini adalah kufur akbar karena beliau menilai di sini terdapat indikator meremehkan syariat. Ya, terdapat indikator kalau meremehkan syariat atau indikator bahasanya dia berkeyakinan bahasanya hukum yang menyelisih syariat itu yang lebih layak dan lebih maslahat. Kenapa bisa dimasukkan dalam kufur akbar? Kata beliau alasannya fa innahum maka mereka mereka yang membakukan aturan seperti itu lam yadau kata syariat tidak akan meletakkan dan membakukan aturan-aturan yang menyelisihi syariat Islam illa kecuali bahasanya mereka meyakini kalau itulah yang lebih maslahat dan lebih manfaat Itulah yang lebih lebih maslahat dan lebih manfaat. Lil khalqi bagi manusia karena telah diketahui bidarurah secara pasti ya, bidarurah akliyah secara, menurut aksioma logika dan menurut jibillah fitriyah, menurut fitrah manusia. Bahwa seorang itu tidak akan berpaling dari satu jalan kepada jalan yang menyelisihinya kecuali jika dia berkeyakinan unggulnya ma'adala ilaihi jalan yang dia pilih dan tidak dan tidak unggulnya atau kurang unggulnya jalan yang dia tinggalkan. Ya, maka di sini alasannya kenapa beliau nilai ini kufur akbar? Uh, ya, alasannya karena ya, tindakannya tersebut bisa jadi indikator untuk mengetahui ya, maksud hatinya. Bisa menjadi indikator untuk mengetahui maksud hatinya. Maka di sini kita jumpai beliau menerima adanya indikator perbuatan untuk ya, untuk mendeteksi keyakinan dan isi hati. Nah, sedangkan yang tidak yang tidak tergolong kufur akbar adalah Wa malam yahkum adapun orang yang tidak uh, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan dan dia tidak meremehkan hukum Allah, tidak merendahkan, tidak meyakini bahasa selain hukum Allah itu yang lebih maslahat dan lebih manfaat, inna mahkama bi namun dia menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, tasalutan alal mahkumi alaihi untuk menindas orang yang dikasih vonis atau untuk balas dendam ya, linapsi terhadap untuk dirinya atau semacam itu. Maka dia jengkel sama pencuri ini, ya maka pencurinya dikasih hukuman mati. Ya, padahal kalau pakai ketentuan syariat ya paling banter potong tangan. Hmm, ini balas dendam. Ini kasih hukuman mati. Maka koti semacam ini, hakim semacam maka dia zalim tidak kafir. Dan bertingkat-tingkatlah level kezalimannya sesuai dengan keadaan orang yang difonis dan cara menetapkan hukum dan hukumannya. Kemudian orang yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan bukan karena mereka dengan hukum Allah tidak pernah merendahkan, bukan pernah meyakini bahasanya yang lain lebih baik dan lebih manfaat. Namun dia menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, ini iya, adalah karena tidak enak sama yang mau difonis atau menimbang telah mendapatkan suap dan yang lainnya dari kepentingan dunia maka ini fasik ya tidak kafir dan berbeda-beda level fasiknya tergantung siapakah yang dihukum dan sarana untuk menetapkan hukum tersebut maka jika diri dengan keyakinan kufur akbar maka ini kufur akbar jika tidak maka nanti dilihat kalau ini karena balas dendam, maka ini kezaliman. Kalau bukan karena balas dendam, namun karena duit, ya, maka ini kefasikan. Ya, kemudian tentang mengikuti aturan yang keliru. Ya, maka ini dikutip perkataan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Fiman ittakhadhu ahbarahum wa tentang mengikuti ulama dan menjadikan ulama sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mengikuti ulama dalam pendapatnya yang nyatanya tak keliru. Ini, apakah ini termasuk kemusyrikan? Termasuk dalam ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ataukah tidak? Maka beliau Ibn Taimiyah membaginya menjadi ala wajahain dua rincian. Mentakti ulama. Maka ini posisinya adalah ya, posisi orang yang mengikuti. Bukan orang yang diikuti. Maka ada dua rincian. Yang pertama, ayat lamu mereka tahu bahasanya ulama ini mengganti agama Allah. Mengganti agama Allah. Iya. Maka ada orang yang diulamakan. dan dia adalah ulama dan tokoh liberal. Dia katakan homoseksual itu boleh. Dalam Islam. Islam tidak melarangnya. Kemudian ada orang yang ikut menerimanya dan sepakat dengannya. Nah, gimana orang yang menyepakati hal ini? Maka jika dia mengetahui annahum baddalu dinallahi. Sang tokoh agama ini mengganti aturan Allah. Lalu dia ikuti alat tabdili karena penggantian tersebut dan diyakini alat tabdil di atas penggantian itu dan untuk disebut tabdil diyakini itulah hukum Allah. Untuk disebut tabdil maka diyakini itulah hukum Allah. Ada yang ditokohkan, mengatakan ya, homoseksual tidak apa-apa, itu kecenderungan uh, fitrah manusiawi dan Allah tidak melarangnya. Ya. Kemudian ada yang mengikuti dan meyakini itulah hukum Allah. tak itu sehingga mereka meyakini halnya apa yang Allah haramkan dan haramnya apa yang Allah halalkan karena mengikuti tokoh. Padahal mereka mengetahui bahasanya dia ini menyimpang dari agama para rasul. Fahada kufun Maka pengikut ini statusnya kafir. Karena dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah si pengikut ini meyakini dan mengimani. Ya. Bahasa penghalalan yang haram dan pengharam yang halal demikian ungkapan yang dikutip dari Utamiyah sabitan itu valid. Akan tetapi dia mentaatinya pimpinannya dalam maksiat kepada Allah. Sebagai yang dilakukan oleh seorang muslim, mayafalu apa yang dia lakukan berupa maksiat. Yang dia meyakini itu maksiat. Maka mereka-mereka ini lahum bagi mereka hukum semisal mereka min aludhunub yaitu para pelaku dosa. Maka jenis yang kedua dia tahu ini si tokoh ini ngawur ini. ini. Masa uhumu halal dalam Islam? Namun, ini, karena dia juga penggemar humu, ini, maka dia ikuti. Dan dia jadikan itu sebagai tameng dan alasan. Ini, saya ini gini ya, karena fatwa kiai itu. Nah, itu boleh, tidak apa-apa kok. Dalam keadaan, nah, sebenarnya dia menyadari kalau itu maksiat. Sebagaimana kesadaran pelaku maksiat, kalau yang dilakukan itu maksiat. Lakinau atauhum akan tapi mereka taat di dalam kemaksiatan seperti keadaan pelaku maksiat yang dia melakukan maksiat dalam keadaan menyadari dosa dan menyadari kalau ini maksiat. Ya, maka status statusnya adalah hukum min ahli dunum. Maka statusnya ya status orang yang melakukan dosa besar dalam hal ini yaitu kejahatan homo. Maka tokoh yang diikuti yang menghalalkan homo boleh jadi kafir karena dia melakukan tabdil. Mengganti agama Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang lain. Namun orang yang ikuti dan menerima boleh jadi tidak sampai derajat kafir. Boleh Jadi statusnya sebagaimana pelaku maksiat, dia senang dengan uh, fatwa semacam itu karena itu cocok di perasaannya. Kemudian uh, itu ada dua rincian dari Ibnu Taimiyah. Kemudian saya Utsaimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid nambahkan satu rincian. Yaitu untuk orang yang tidak tahu dia ikut-ikutan dengan hukum tersebut ya, karena dia tidak tahu kalau hukum hukum Allah itu tidak sebagaimana hukum kiai yang dia ikuti tokoh yang dia jadikan sebagai panutan dan teladan. Nah, berkenaan dengan uh, tahakum uh, ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan. Ya. Maka tadi kita baca bahasa yang tahakum pada selain Allah dan Rasulnya itu satu hal yang uh, ditiadakan iman. Satu hal yang meniadakan iman. Karena Allah celah di, di surat An-Nisa yang tadi kita baca. Bahkan cuma sekedar ingin tahakum kepada Tauhud itu sudah diklaim cuma menganggap dirinya beriman. na ayat tahakamu ila tarut. Mereka ingin tahakum. Ingin. Belum real. Eh, tahakum kepada tarut. Maka orang ini sudah disebut yas umuna anam amanu. Beranggapan bahasanya dirinya beriman. Ya, maka keterangan tambahannya adalah juga perkataan Syekh Muzaimin di tafsir surat An-Nisa ketika membahas ayat 63 dari surat An-Nisa. Ada pembahasan tentang kandungan ayat. Beliau katakan tahakum kepada selain Allah dan Rasulnya adalah tahakum kepada Taurat. Ya, ada orang yang misalnya kalau contoh tahakum dalam hal ini sengketa, sengketa warisan. Ada salah satu anak kakak yang tertua mau menguasai semuanya. Ya, adik-adiknya tidak dikasih. Ya. Maka akhirnya ini adik-adiknya mau tahakum. Tahakumnya kepada apa? Kepada pengadilan. Pengadilan pakai aturan Islam? Enggak. Hmm. Nanti pengadilannya kalau memang uh, betul laporan dari adik-adiknya ini nanti akan dibagi rata oleh pengadilan. Bukan dibagi pakai aturan Islam. Ini ada sengketa, rebutan warisan. Terjadi kemudian tahakum. Tahakumnya tahakum kepada Tauhud. Ya, gimana hukum anak yang membawa ke pengadilan ini untuk ya, ya, ya untuk mengambil sebagian haknya. Maka di sini saya menutaimin mengatakan tahakum pada selain Allah dan Rasulnya adalah tahakum kepada Taurat. Yuriduna ayat ayat tahakum ila Taurat. Kemudian beliau mengatakan, namun ada ada permasalahan jika ada satu negeri yang tidak menetapkan aturan syariat, namun undang-undang manusia yang dipakai, bolehkah kita tahakum kepadanya? Maka jawab beliau kami katakan yang pertama, idalam yakun Idza lam yakun daruratun, jika tidak ada kebutuhan mendesak, maka tidak boleh tahakum kepadanya. tidak boleh tahakum kepadanya. Yakni artinya idza amkanal islahu, jika memungkinkan damai tanpa ribut, tanpa dibawa ke pengadilan. Lana tahakamu, tidak perlu tahakum. Ini sudah dirayu, ini kakak yang tertua tadi Ya, jangan ngotot gitu dan seterusnya. Dusakan kentok, damai. Kemudian jika tidak mungkin untuk damai baik-baik dilihat. Apakah ada pihak tertentu yang disepakati oleh dua pihak e, untuk dijadikan sebagai wasit, sebagai juri. Naktaruhu, kemudian kita pilih orang tersebut dan ini bersifat informal, karena boleh jadi ada kiai karismatik atau yang lain. Enggak usah ke, ke meja hijau. Yang kondisinya juga nanti hukumnya adalah hukum yang tidak sejalan syariat. Ya, ya kita kemudian, kemudian apa? kuna hakaman bainana. Kemudian dia dijadikan sebagai ya, wasit di antara kita. In wajadna jika kita jumpai ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah lam juz, maka tidak boleh tahakum ke mahkamah, ke pengadilan semacam ini. Kemudian ya, poin yang ketiga setelah islah kemudian tahkim ternyata mentok wa dalam najid jika kita tidak jumpai dijak damai kakak tertuanya juga tidak mau Ayo ya, ke kiai siapa yuk kita bagi warisan ini baik-baik, jangan dikangkangi semua, ya, jangan dikuasai semua. Ya, juga tidak mau atau mau tapi tidak ada yang disepakati. Arti, artinya mentok. Faidalam najid maka jika kita tidak jumpai langkah kedua pun juga tidak bisa. Fahuna natahakamu maka boleh tahakum kepada pengadilan yang seperti itu keadaannya. Namun dengan niat yang berbeda. La biniatin anak bala bikuli mahakamu bihi. Bukan dengan niat kita terima semua keputusan. Ya, semua keputusannya. Walakin biniati anak bal mawafaq syara'ah. Namun kita eh, berniat pasang niat untuk menerima apa yang mencocoki syariat. Apa yang mencocoki syariat. Di anahada amrun daruriyun karena ini satu hal yang vital. Dan nanti niatnya itu bukan uh, menerima putusan yang ada mentah-mentah. Iya. Namun niatnya hanya akan yang akan kemudian mengambil yang mencocoki syariat. Nanti putusannya, oh jatah uh, jatah saya, saya perempuan dikasih jatah 100 juta. Ini iya, padahal jatah saya 50 juta. Ya, nanti kita akan terima putusan pengadilan tersebut, 50 jutanya akan saya kembalikan kepada ya, yang berhak. Saya cuma mau ngambil apa yang jadi hak saya lewat jalan ya, pengadilan seperti ini. Nanti saya dikasih 100 juta sama pengadilan, karena saya anak perempuan, ini bukan hak saya, hak saya cuma 50 juta, 50 juta akan saya pulangkan. Nah itu niatnya. Bukan Eh, hendak menerima mentah-mentah putusan yang ada. Cuma untuk supaya tidak hilang hak saya. Ya, supaya tidak hilang hak saya. Lianna hada amrun daruri. Karena ini adalah perkara yang daruri. Wa illa doatil hukuk. Ya, kalau ini kalau tidak dibolehkan semacam ini, maka betapa banyak orang yang haknya hilang. Ya, ya karena tidak ada ini. Damai tidak mau, tahkim pihak ketiga apa arbitrase namanya. Ya, arbitrase juga tidak mau ke kemudian ke pengadilan ternyata pengadilannya jenis itu yang itu menurut ya keimanan kita ini bermasalah terus kemudian lewat jalan pengadilan mentok tidak boleh sama sekali kan itu tahot komitorut atau atil hukuk nanti banyak hak yang terlantar yang hilang banyak orang-orang yang terzalimi Walaisat al-hukuk asroh riyal atau isrina riyal. Padahal ini hak yang hilang ini bukan cuma 10 riyal atau 20 riyal. Walakin rubama takunu amlakan wa iqarat. Boleh jadi itu tanah. Ya, tanah dan rumah. Boleh jadi itu adalah amlakan hak kepemilikan. Ya, fa'ilam yatahakam ilaha ula maka jika tidak tahakum dengan pengadilan semacam ini fa'inna yadi'u hakkuhu maka akan hilanglah hak orang-orang yang terzalimi fahuna nakul karena uh, karena alasan dan pertimbangan ini kami katakan ya jusu anta tahakam maka boleh untuk tahakum dengan pengadilan yang demikian keadaannya labi biniyati qabulu hukmihim tidak dengan niat menerima hukum mereka. Berarti yang nggak boleh itu kalau meneri adalah niatnya tahakum kepada pengadilan yang tidak uh, yang tidak sesuai dengan keimanan kita itu uh, terlarang manakala biniati qabil hukmihim. Niat untuk 100% menelan hukumnya dan menerima dan pasrah bulat-bulat. Tapi kalau ada niat-niat yang lain, ya, maka berbeda. Walakin binati qabuli ma wafaqa Ya, namun yang dibenarkan adalah dengan niat menerima apa yang mencocok ke syariat itu pun dengan setelah ada dua langkah. Yang pertama langkah upaya untuk damai baik-baik tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah tahakum kepada pihak ketiga arbitrase ya, yang akan memutuskan dengan syariat Allah. Ya, jika ini tidak mungkin, falatudai al-hukuk, maka hak tidak boleh ditelantarkan. Maka dari keterangan ini kita lihat yang jadi catatan penting yang mau saya garis bawahi, tahakum kepada pengadilan-pengadilan yang bermasalah ini, yang tidak sesuai hukum yang dipakai dalam pengadilan tersebut dengan keimanan kita, ini bermasalah, ini terlarang manakala tadi, biniyati qabulu hukmihim. Ya, niatnya adalah menerima hukum tersebut mentah-mentah. Kalau niatnya niat yang lain, maka diperbolehkan. Semacam niatnya Jadi dalam kasus perdata, ini kan tentu kalau di tempat kita namanya kasus perdata, rebutan ini. Atau kemudian wallahu a'lam termasuk niat yang tidak masalah adalah untuk ya meminimal, meminimalisir ya, supaya orang itu ya minimal orang bersalah itu dapat hukuman, tidak kemudian bebas. Ya. Misal dalam kasus-kasus pidana ada pencuri. Ini pencuri ini apakah kita laporkan ke, ya, ke pihak berwenang yang nanti hukumannya ya paling ya enam bulan atau berapa? Ataukah kemudian wah, kita berhasil menangkap pencuri, ya, motong tangan nggak memungkinkan, nah, dilaporkan berwajib itu hukumnya tidak syari, apa kemudian kita bebaskan saja ya, sudah kamu sana pergi. Yes. Nggak usah di usah dilaporkan. Maka dalam dalam kondisi ini wallahu a'lam maka ini termasuk tahakum yang diperbolehkan karena niat kita bukan ya, bukan kemudian menerima hukum yang tidak sesuai ini pencurian yang jelas ini sudah masuk ke tira potong tangan. Nisab dan sebagainya. Ketangkep. Ya, bisa ketangkep. Ya. Pilihannya ya dipotong tangan sendiri, ah tidak boleh. Diajak ya. Diajar masa mati. Nah, ini melebihi hukum Allah. Ya, karena ini tidak boleh mati ini. Ya. ya. Dilaporkan tahakum kepada hukum Taurat. Dibebaskan kepenak dia. Nah, Pilihannya kan susah semua. Eh, potong tangan sendiri tidak punya hak. Nanti jadi masalah. Dibiarkan diajar masa, nanti diobong pakai bensin. Nah, wah ini zalim. Ya, di, ini, di, diajukan kemudian perkaranya secara legal formal, hukumnya bermasalah. Tahakum ila tohut. Tahakum ila tohut. Pilihan keempat dibebaskan atau oh, nah itu pencurinya nanti bisa ngulangi lagi. Cuma sekedar ditangkap dan selesai. Iya. Maka wallahu a'lam maka seandainya ini dibawa kepada mahkamah yang tidak syar'i dengan dengan maksud itu ya minimal orang yang bersalah itu dapat ya, dapat hukuman meskipun tidak maksimal dan tidak ideal bukan karena kita sepakat dan menerima hukumnya namun itu pilihan uh, yang uh, paling rendah maka Allah alam ya, maka mudah-mudahan tidak termasuk dalam tahakum ila tauhid yang terlarang. Karena tahakum kepada tauhid yang tercela, yang terlarang, ya, yang disebut dengan kekufuran, yang orang yang melakukannya itu disebut yas'umuna annahum amanu mengira bahasanya dia adalah orang yang beriman itu manakala kata beliau adalah Ya, manakala dengan niat biniati ya, pilih hukmihim. Dengan niat menerima sepakat dengan hukum mereka. Itu tambahan yang ingin saya bacakan tentang tahakum. Ya, kemudian uh, selanjutnya hukum menyembelih dalam rangka mendekatkan ibadah selain Allah. Dan apakah boleh memakan sembelihan tersebut? Maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Karena menyembelih adalah ibadah. Sebagaimana Allah uh, perintahkan dalam firmannya. Fasalili rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan untuk Rabbmu. Demikian juga firman Allah subhanahu di surat Al-An'am. Ya, katakan bahasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku. Lillahi untuk Allah Rabb semesta alam. tiada sekutu baginya. Dengan itu aku diperintahkan. Dan aku adalah muslim yang pertama. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia musyrik, syirik, kemusyrikan yang mengeluarkan dari agama wal billah. Baik sembelihan itu adalah untuk malaikat, untuk rasul, atau untuk salah satu nabi atau salah satu khalifah. Auli wali minal aulia atau untuk salah satu wali atau untuk salah satu ulama. Itu semua adalah syirkun billah, kemusyrikan kepada Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari Islam. Wal wajib alal mar'i dan jadi kewajiban seorang adalah bertakwa kepada Allah terhadap dirinya dan tidaklah dia dirinya dalam kemusyrikan tersebut yang Allah taala berfirman tentangnya siapa yang melakukan kemusyrikan menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim sedangkan hukum memakan daging sembilan ini maka hukumnya haram li'anah karena daging ini uhilla disembelih li untuk selain Allah dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Ya. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu uhilla yang diteriakkan li ghairillahi nama ya, atau disebut li ghairillahi nama selain Allah bih ketika menyembelih audzu biha atau disembelih ala nasabi dengan niat untuk berhala maka hukumnya haram. Ya, dzubya ala nusub artinya pas nyembelih itu tetap bismillah. Namun ini ditujukan untuk berhala uhilla li ghairillahi bih artinya pas sembelih itu yang disebut ya, adalah nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demi wali fulan dan goro, Nah itu uhilla li ghairillahi bih Ya. Sedangkan zubiha ala nusub itu ini dikubur wali fulan, dia, dia nyembelihnya untuk niatnya untuk wali fulan, ketika gorok Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Maka dua-duanya itu fa'inahum maharamun. Dua-duanya adalah diharamkan. Sebagaimana yang Allah telah sebutkan di surat Al-Ma'idah pada firmannya. Dan diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, dan daging babi, dan apa yang uhillah disebut. Lirairillahi bihi. Ya, yang disebut bihi ketika menyembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang itu menyebut selain nama Allah saat menyembelih, maka itu statusnya adalah syirkun fil isti'anah, fi babil isti'anah. Kemusyrikannya itu adalah fi babil isti'anah. Karena bak di situ adalah babul isti'anah. Ya. Ya. bismi wali fulan. Baknya bak isti'anah. Maka itu syirkun fi babil isti'anah. Hmm. Ya, sedangkan jika orang itu menyembelih dan itu untuk mencari ridho wali fulan, ya, maka itu adalah syirkun fi babil ibadah. Ya, syirkun fi babil ibadah. Maka di sini ada iya karena abdu wa iya karena sta'in. Ya. Maka jika itu menyembelih itu ditujukan untuk mendekatkan diri dan mencari itu selain Allah, maka itu pelanggaran terhadap ya karena butuh. Hmm. Ya, tapi jika kemudian dia nyebut nama Allah, nama selain Allah, ya, dan dia tidak punya maksud untuk beribadah kepada selain Allah, dia cuma nyebut Bismillah wali fulan ketika menyembelih, maka ini syirkun fi babil isti'anah. Ya, ini adalah kemusikan berkenaan dengan wa iyyaka nasta'in. Dan al-khalal eh, kesalahan dalam bab iyyaka na'budu itu lebih jelek daripada al-khalal di bab iyyaka nasta'in. <clears throat> Maka sesuatu yang haram karena khalal di bab iyyaka nasta'in maka mimbabil aula jika itu terjadi di bab iya karena budu. Maka jika uhilla li ghairillah itu haram, maka yang itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah lebih haram lagi. Wal munkhaniqatu kemudian binatang yang mati karena tercekik wal mauqudatu eh, dan yang eh, terpukul wal mutaradiyatu dan yang jatuh wan natihah dan yang tertanduk Akhirnya jadi bangkai. Wa ma'akala subuh dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Ila kaitum kecuali yang sempat kalian sembelih. Wa madhubi ala nusub demikian juga diharamkan. Binatang yang disembelih ala nusub untuk berhala. Makanya sembelahan yang uh, disembelih untuk selain Allah min qismil muharamat maka dia termasuk halal yang diharamkan tidaklah halal memakannya. Kemudian hukum orang yang guyon dengan perkataan yang di dalamnya mengejek Allah dan Rasul atau mengejek agama. Maka perbuatan ini yaitu mengejek Allah, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran atau agama meskipun itu ala sabili meshi, guyon dan main-main. Meskipun ala sabili dalam rangka ithakil kaum membuat tertawa orang lain telah kufrun wa nifakun. Kekafiran dan kemunafikan. Dan ini sama persis dengan apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang mengatakan kami tidak melihat semisal para pembaca Quran kita ini. Mereka adalah orang yang semangat butunan kalau makan, ya, sangat dusta kalau ngomong, dan penakut ketika liqa berjumpa musuh. Yang dia maksudkan mereka maksudkan dengan Qura adalah Rasulullah dan para sahabat mereka yang mereka mereka adalah para pembaca Al-Quran. Lantas turunlah ayat tentang mereka saat yang kau tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan mengatakan kami hanya berbincang-bincang dan main-main. Li'anam karena mereka datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan dan beralasan kami cuma ngobrol hadis rokbi, ini obrolan rombongan musafir, nak naktok kami menghilangkan dengannya kesusahan perjalanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengejek-ejek? La ta'tadiru. Janganlah kalian beralasan cukup kalian telah kafir setelah beriman. Maka masalah ububiyah, masalah Tuhan, masalah kerasulan, masalah wahyu, masalah agama adalah pun muhtaramun. Adalah masalah yang harus dihormati. Itu bukan sasaran guyonan dan bukan sasaran mainan. Layak juzu oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk mempermainkannya. Labi istizain baik dengan mengejek-ejek, menjadikannya sebagai bahan tertawa, ketawaan teman-temannya, obusukia atau dengan mengolok-olok. Fa'in fa'ala jika dia nekat melakukannya, fa'innahu kafirun, maka orang tersebut kafir. Li'annahu karena perbuatan ini menunjukkan kalau dia merendahkan dan meremehkan Allah Azza wa Jalla, Rasul, Kitab, dan syariatnya. Kemudian beliau katakan, Wa alaman fa'ala hada ayatuba ilallahi Azza wa Jalla mimma sona'a. Dan menjadi kewajiban orang yang melakukan hal di atas untuk bertobat. Untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang dia lakukan dan tidak ada tobat kecuali setelah salah. Ya, tidak ada tobat kecuali salah. Kalau tidak salah ya kita katakan ya jangan diulangi, tidak apa-apa tapi ya, jangan diulangi. Ya, kalau namun wajib bertobat menunjukkan kalau itu salah. Ya, karena kewajiban tobat itu adalah manakala salah. Maka beliau mengatakan dan ini yang patut untuk digarisbawahi menjadi kewajiban orang yang melakukan hal tersebut untuk bertobat pada Allah dari apa yang dia lakukan. Hmm. Artinya tidak berlaku di sini uh, pemakluman. Ya kalau belum tahu ngejek-ngejek seperti itu itu dosa, ya tidak apa-apa namun besok jangan diulangi lagi. Enggak. Ya, beliau tidak mengatakan demikian. Kalau tidak tahu itu tidak apa-apa, ya, belum tahu kalau itu berbahaya, ya, maka ya tidak apa-apa tapi ya, tidak ada kewajiban tobat, tidak apa-apa, berarti tidak ada kewajiban tobat, mohon besok lagi jangan diulang. Itu bahaya mas. Tidak demikian yang beliau katakan. Orang yang melakukan itu wajib bertobat. Artinya dia telah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang besar. Ya, kesalahan yang besar. Kesalahannya adalah kesalahan yang membatalkan iman. Ini kesalahan yang membatalkan iman. Wajib bertobat. Maka di sini tidak ada pemberian pemakluman. Ya, pemberian pemakluman. Jangankan menghina Allah dan Rasulnya, menghina orang tua kita saja tidak ada pemakluman. Ya, ada orang yang ngejek, menghina, menjadikan orang tua kita sebagai uh, olok-olokan, sebagai bahan ketertawaan. Tidak ada pemakluman. Ya, apalagi ini ngejek Islam. Ya, ngejek Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada pemakluman. Di anahada minan nifak. Karena ini adalah bagian dari kemunafikan. Maka alihi wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dan tidak ada tobat kecuali orang itu salah. Wa yastaghfir dan minta ampun kepada Allah. Ya. Minta ampun kepada Allah. Wa yuslih amalahu dan dia memperbaiki amalnya dan dia letakkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungannya, rasa takut padanya dan cinta kepadanya. Wallahu wallahu wali taufik dan Allah lah yang memberikan taufik. Jika ada yang bertanya, kenapa beliau tidak mengatakan dia wajib me, uh, mengulang sahadatnya? Beliau enggak mengatakan demikian. Dia, dia wajib bertobat. Padahal kesalahan adalah kesalahan kekufuran. Maka tidak semua kesalahan yang nilainya kekufuran itu menyebabkan uh, kewajiban untuk mengulang sahadat. Sebagaimana penjelasan Sa'ib Nubas rahimahullah ta'ala di uh, e, taklik beliau untuk akidah tohawiyah, beliau katakan, bahasanya pembatal iman itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah pembatal iman yang berkenaan dengan berhubungan erat dengan ikra sahadatain. Ya, siapa yang batal imannya berkenaan dengan uh, ikra sahadatain, dia mengatakan ya, ya, dia mengatakan bahasanya uh, Allah itu ya, ada tiga misalnya, itu wajib ikra sahadat. Jadi, sahadat. Kemudian yang kedua, namun kalau eh, hal-hal e, yang membatalkan iman itu tidak bersentuhan erat dengan e, masalah syahadatain, maka kewajibannya adalah bertobat. Nah, maka misalnya para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, mereka mengatakan e, tidak mengatakan nanti ikrar syahadat, tidak. Nah, namun apa? Wajib bertobat, ya, sungguh-sungguh menyesal, rajin sholat, nah, sudah. Kenapa? Karena batalnya iman. Batalnya iman dalam kasus ini adalah ya, tidak berhubungan dengan masalah ya, kerasulan, tidak berhubungan erat dengan masalah kerasulan atau berhubungan erat dengan syahadat la ilaha illallah. Sehingga tobat begitu saja, bukan mengulang syahadat. Ya demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan uh, pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alamin. Ya, sebagaimana yang saya janjikan, silakan jika ada pertanyaan di pertemuan terakhir ini. Jika seorang wanita iktikaf kemudian haid, apakah bisa tetap meneruskan iktikaf Eh, tetapi tidak ikut sholat. Tujuan i'tikaf agar tidak lalai jika di kos sendirian dan bisa menyimak bacaan imam agar bisa menambah rasa iman dalam hatinya. Apa hukumnya? Maka ini kembali kepada permasalahan hukum keberadaan wanita di masjid. Ya. Jika dia uh, menguatkan pendapat, jika wanita ini menguatkan dan memilih pendapat Ibnu Hazm kemudian Al Albani yang mengatakan tidak apa-apa berada di masjid asalkan aman, ya, maka boleh baginya Eh, untuk tetap iktikaf. Jika seseorang sholat kemudian ada renggang, cukup besar atau tidak bisa untuk dimasuki satu orang dan posisi sudah takbir. Apa yang harus dilakukan? Apa hukum jika tidak bergeser karena tidak mau mengganggu jamaah yang lain? Tidak apa-apa enggak. Ya, maka tidak perlu geser. Karena tidak cukup. Yang perlu geser manakala renggang di depan itu cukup. Ya, cukup memadai untuk orang yang masuk uh, orang yang masuk. Apakah masyarakat yang baik menjadi sebab pemimpin baik atau pemimpin yang baik menjadi sebab masyarakat yang baik? Dua-duanya saling mempengaruhi. Dua-duanya saling mempengaruhi. Karena pemimpin itu berasal dari masyarakat. Ya, dari ketika masyarakatnya masyarakat yang baik, otomatis pemimpinnya akan akan datang pemimpin yang baik. Namun pemimpin juga mempengaruhi kondisi masyarakat. Apakah bisa terkena ain dari diri sendiri? Misalnya kita berkaca lalu memuji diri sendiri. Uh, kalau dari diri sendiri wallahu alam sepertinya tidak. Namun bisa jadi orang kena ain karena setan. Dari jin, dari pandangan jin. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita salaman dengan paman yang bukan mahramnya? Karena beliau adalah suami adik ayah atau ibu, tetapi salamannya dengan apa ini? Eh, kasih jilbabnya dikarenakan saat lebaran. ini tersebut tidak bisa menolak bersalaman untuk sukungan sebagai tradisi orang Jawa. Ya. Maka wajib ya. Dan uh, dan di sini sebenarnya letak dakwah, dakwah dengan perbuatan. Kita uh, di satu sisi kita tetap baik, berakhlak dan seterusnya, namun di sisi yang lain tidaknya kita tegas. Ya, kita tegas dan jika orang itu ngalah terus, maka biasanya akan kalah. Namun kalau dia di awal itu berat, ya, namun ya, dia kemudian menjalinya dengan penuh sabar dan akhlak tetap kita kedepankan, insya Allah orang akan memaklumi. Apakah kitab fatwa akan Islam ini kumpulan fatwa yang ditulis atau saya Usaimin membuat sendiri pertanyaan? Ada yang mengajukan pertanyaan, kemudian beliau yang menjawab. Dan beliau kemudian kemudian nanti ditranskrip, kemudian beliau koreksi. Baru setelah itu resmi uh, beliau silahkan untuk diedarkan. Apabila isyarat dan gerak-gerik bisa termasuk riba, bagaimanakah jika ada orang yang menirukan gaya berbicara atau kegiatan fisik semisal tanpa ada lawan bicara, apakah termasuk riba? Maka ada riba dengan perbuatan yang disebut dengan hikayah. Yeah. Hikayah itu menirukan, misalnya ada orang pincang, kemudian menirukan gaya orang pincang. Ada dosen yang kalau marah itu khas, ya, ya maka kemudian dia tirukan uh, cara marahnya yang khas, ya. uh, alisnya dinaik-naikkan sambil tangannya gimana gitu, maka itu riba. Ya. Jadi kalau kemudian bagaimana kalau cuma sendiri? Wallahu alam. Kalau sendiri boleh jadi kalau yang bentuknya hikaya, Ya, bentuknya tapi normalnya nggak nggak mungkin itu sendiri. <laughs> Ngapain sendiri juga? Ini orang kalau mau kemudian ribah dengan perbuatan hikaya, ya minimal ada yang nonton, dan dia praktek ini dosennya kalau marah itu begini gitu. Kan. Ya. Iya. Wallah alam kalau sendiri. Jika kita merasa diganggu hantu, apa hukumnya kita cari siapakah itu? kalau dicari siapakah itu, jawabannya itu jin. <laughs> itu, jawabannya itu jin. Bukan si A dan si B, karena tidak ada roh gentayangan. Maka jawabannya itu jin. Hukum orang yang melakukan pembatal keislaman dia murni belum tahu itu kemusikan namun dia tidak mengetahui dikarenakan malas belajar agama. Maka kemarin telah kita sampaikan bahasanya orang tidak tahu itu ada dua macam. Orang yang tidak tahu karena tidak tahu, ada orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu. Dan orang yang eh, tidak tahu karena tidak mau cari tahu itu ghairu ma'zurin. Itu tidak dimaklumi. Apakah orang yang meninggalkan sholat atau malas sholat secara otomatis eh, jatuh kafir? Iya, menurut pendapat yang paling kuat, orang yang malas eh, meninggalkan sholat tidak sehingga tidak sholat sama sekali, maka dia ya, bukan muslim menurut pendapat yang paling kuat dan itu ijma sahabat. Namun Kapan eh, kapankah dianggap meninggalkan sholat? Ya, pendapat yang kuat adalah eh, pendapat saya Nusaimin yaitu dia meninggalkan semua sholat. Kalau masih bolong-bolong, maka masih muslim. Itu pendapat yang paling kuat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faman tarokaha, ay tarokas solata. Alif lamnya lil jinsiyah. Maka siapa yang meninggalkan tarokaha, ay taroka as solata, meninggalkan as solata itu semua solat, maka dia kafir. Meskipun sebagian ulama semacam Ibnu Bas rahimahullah ta'ala untuk kafirnya orang meninggalkan sholat cukup satu kali sholat. Yang ditinggalkan secara sengaja. Bagaimana tolak ukur amalan berdosa jika salah niat? Ya, manakala itu amal ibadah niatnya ria. Maka dia berdosa karena salah niat. Benarkah kesimpulan saya ini? Amalan yang berupa adat jika diniatkan ibadah berpahala. Jika tidak, eh, jika tidak maka tidak berdosa. Ya benar. Eh, berkunjung, makan, ya. Maka jika diniatkan ibadah berpahala. Jika tidak ada niat ibadah, maka tidak berdosa. Ya, amalan berupa ritual syariat harus ikhlas. Jika tidak ada ikhlas, maka berdosa benar. Ya, jika tidak ikhlas, ria, maka berdosa. Hukum titip jual barang, produsen titip barang pada penjual lain, lalu produsen mekan berikan sekian rupiah pada setiap barang yang terjual. Ya, sedangkan barang yang tidak laku terjual dikembalikan pada produsen. Hukumnya boleh saja. Kalau nanti kemudian dia akan memberikannya dengan bentuk sekian rupiah, ya, maka ini statusnya ijarah. Jika nanti pakai persentase, nanti Eh, hasil terjual itu berapa untukmu sekian persen. Maka ini mudorobah dan barang itu statusnya modal mudorobah. Dan barang yang dititipkan jadi statusnya adalah modal mudorobah. Dan modal mudorobah dalam bentuk barang diperselisihkan ulama. Pendapat yang kuat hukumnya boleh. Ketika kita diberi amanah untuk mengerjakan satu pekerjaan oleh atasan, namun pekerjaan saya seperti dipersulit banyak masalah, apakah ini menandakan Allah tidak ridha dengan pekerjaan tersebut? Mungkin, namun memastikannya satu hal yang tidak bisa. Boleh jadi ada faktor-faktor yang lain, boleh jadi karena uh, yang jelas uh, Allah tidak ngasih kemudahan, dan itu banyak faktornya. uh, doa agar orang yang dikagumi tidak terkena ain adalah uh, tabrik itu dengan mengatakan berkallahu fihi atau dan seterusnya. Atau berkallahu fika dan sebagainya. Apakah uang yang di dompet juga ikut dihitung? Zakatnya ketika sudah jatuh tempo. Ya, maka ini mau kemudian zakat e, harta, ya, maka ya, maka di maka kemarin kita sampaikan perkenaan dengan zakat uang itu ada cara detail dan ada cara sederhana. Kalau mau cara sederhana ya semuanya yang ada pada jatuh tempo itu baik itu uang cash yang ada di lemari atau uang yang ada di tabungan atau ada yang di, dompet semuanya dihitung. Ya. Kemudian setelah lebih eh, setelah masuk nisab dan ini telah berjalan ya, setahun maka kena zakat. Bagaimanakah jika menabungnya di bank konvensional yang ada ribanya? Bolehkah nanti dilebihkan bayar zakatnya dibulatkan? Mohon dijelaskan. Ya, maka jika itu simpanan yang berbunga, maka pertama kali bunganya disingkirkan. Kemudian setelah bunganya disingkirkan, nah itu yang kemudian dihitung zakatnya. Cara, eh, cara berusaha untuk memperbaiki orang lain adalah dengan cara kekerasan ataukah kelembutan? Ya tentu dengan kelembutan. Dengan nasihat yang lembut, cara-cara yang bijak, cara-cara yang cerdas. Bagaimanakah hukum membeli dan memanfaatkan minyak babi dalam penelitian? Kalau memanfaatkan, ulama berselisih pendapat. Memanfaatkan najis untuk pemanfaatan yang mubah. Ya, ulama berselisih pendapat, pendapat yang paling kuat hukumnya boleh. Namun jual beli barang najis, maka ulama sepakat hukumnya haram. Sehingga uh, jual belinya itu ya, jual belinya itu terlarang, pemanfaatannya boleh ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Apakah saf laki-laki yang sejajar dengan saf perempuan salatnya sah? Jawabnya sah. Namun ya, khilaful aula. Al-aula yang lebih utama, sop perempuan ada di belakang. Dan apakah sop laki-laki yang berada di belakang sop perempuan, Salatnya sah? Jawabannya sah. Namun menyelisihi yang terbaik. Apakah ada aturan khusus untuk membaca doa keluar rumah? Dibaca ketika keluar pintu atau sudah mantap berangkat. Longgar saja ya. ya mau habis keluar pintu, mau kemudian uh, sambil mengeluarkan motor atau sambil ini atau keluar pagar rumah. Nah. apakah doa keluar rumah itu hanya saat dibaca keluar rumah ataukah termasuk keluar kantor dan sejenisnya? Keluar rumah saja. Ya. Keluar rumah tempat domisili boleh jadi itu kontrakan, boleh jadi itu kos-kosan atau yang lain. Uh, kemarin dijelaskan sedekah jari adalah wakaf. Ya, mohon penjelasan perbedaan tingkatan pahalanya. Pahalanya wakaf tentu pahalanya mengalir. Selama barang itu termanfaatkan, yang diwakafkan itu termanfaatkan maka akan terus mengalir ganjarannya. Lain halnya dengan sedekah yang bukan wakaf. Manakah yang lebih afdal? Tentu wakaf yang lebih afdal. Secara global wakaf yang lebih afdal. Meskipun nanti jika ada non wakaf bantuan berupa makanan dan sebagainya dalam keadaan ini kelaparan, jika tidak dibantu maka bisa meninggal dunia. Maka ini lebih afdol daripada wakaf yang tidak eh, daripada Ya, daripada wakaf. Namun hukum asalnya wakaf lebih afdal. Jadi nanti jika ada sikon tertentu yang menyebabkan non wakaf ya, bisa saja lebih afdal. Bagaimana sikap kita ketika diajak bersalaman dengan anggota keluarga yang bukan mahram. Ya. Maka ya, menolak baik-baik ya, ya dengan kemudian e, biasa di tempat kita dengan nempelkan tangan di dada artinya kita tidak e, menerima salaman. Namun kita tetap ramah, tetap sebagai keluarga kita tetap menampakkan akhlak dan sikap yang baik. Adakah zakat untuk uang yang didapatkan dari beasiswa? Kalau itu telah jadi miliknya, statusnya miliknya, kemudian sampai nisab dan telah genap satu tahun, ya tentu ada kewajiban zakat. Apa hukum menjual pakaian yang isbal? Ya. Menimbang bahasanya ulama berselisih pendapat tentang uh, pakaian isbal. Ya, bahkan uh, jumhur ulama mengatakan bahasanya memakai pakaian laki-laki pakai pakaian isbal yang bukan karena maksud sombong itu jumhur ulama hukumnya makruh dan tidak haram, maka wallahu a'lam masih ada kelonggaran untuk menjual ya, barang-barang semacam ini. Menimbang ada khilaf ulama tentang hukumnya. Hmm. Apa hukum makan daging ayam atau sapi yang dibeli di negeri kafir yang tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya? Jika itu negerinya adalah negeri musyrik, maka hukum asal daging di semua negeri musyrik hukum asalnya adalah haram kecuali yang yakin. Ya, lain halnya jika uh, negeri tersebut adalah negeri ahli kitab, maka pada dasarnya masih berbaik sangka kecuali memang telah maklub, telah ma'ruf, penyembelihannya tidak benar. Nanti kalau kemudian telah jadi data yang valid penyembelahnya tidak benar, maka hukum asalnya juga itu daging adalah daging yang bermasalah. Apa arti dari Allahu Akbar? Uh, Allah Akbar min kuli kabirin. Allah itu yang lebih besar daripada segala yang besar. Ya. Apakah solawat itu diaminkan? Iya, diaminkan. Karena dia adalah bagian dari doa. Namun jika kita mendengar nama Nabi, Eh, kemudian dibacakan, kemudian orang yang membacakannya bersolawat, maka yang dituntunkan kita tidak mengaminkannya, namun ikut bersolawat. Bagaimana kaidah supaya perkara itu dimasukkan dalam perkara bid'ah. Ada yang mengatakan kultum terawih dan subuh termasuk bid'ah. Ya tentang uh, apakah kultum terawih itu bermasalah ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menimbang bahasanya itu adalah memanfaatkan momen. Ya. Dan ada yang kemudian uh, menilainya itu bermasalah. Namun yang menilainya bermasalah tidak kemudian mencap itu semata-mata itu bid'ah, namun dikhawatirkan itu ya, seakan-akan jadi bagian dari paket e, ritual traweh. Nah, maka ini nanti akan jadi e, sebab bid'ah. Maka yang mempermasalahkan itu mempermasalahkan dari sisi satu dari Yang mempermasalahkan dari sisi satu dari ah. menutup jalan kepada keburukan, bukan semata-mata itu bid'ah. Namun dikhawatirkan ya, ini di ruang publik terus menerus kemudian dianggap sebagai satu paket satu rangkaian nanti kemudian dinilai bahasanya uh, tarawih itu kurang nilainya atau atau tidak sempurna manakala tidak ada kultum oleh karena itu maka hendaknya uh, kemudian ya, kultum semacam ini dibuat longgar artinya ya kalau memang pembicaranya tidak hadir ya tidak harus dipaksakan mengangkat orang yang tidak pinter kultum untuk harus kultum misalnya. Ya sudah nanti kita putuskan aja nanti kita langsung sholat tanpa kultum. Uh, Seorang memiliki karya tulisan dakwah merasa bahagia jika orang mengucapkan terima kasih karena mendapatkan manfaat dari dari tulisannya. Hal itu juga memotivasi dia. Apakah ini dapat mengurangi pahala bagi orang tersebut? Orang gembira karena orang gembira karena orang lain mendapatkan manfaat. Ya, maka pada dasarnya tidak terlarang. Namun yang terlarang adalah orang itu berharap terima kasih orang lain pujian dan terima kasih orang lain itu yang jadi itu yang jadi terlarang. Non sekedar orang gembira, orang dapat manfaat dari apa yang disampaikan, apa yang ditulis, ada orang terkesan, maka ada kebahagiaan. Ya, karena bisa membantu orang lain, karena bisa mencerahkan orang lain, tidak tercela. Eh, bila orang tersebut menggunakan nama samaran untuk menutupi identitas aslinya, apakah itu dibenarkan dalam rangka menyembunyikan amal agar tidak riak? uh, eh, ria itu letaknya di hati bukan di nama samaran dan tidak. Ya. Meskipun namanya itu nama samaran, namun jika ada ria di hati maka itu tetap ria di hati. Ya. Dan eh, apalagi tulisan maka perlu tanggung jawab ilmiah. Ini siapa yang nulis? Ini plagiat ataukah tidak? Nah, kan? Maka ya, maka menulis nama samaran yang tidak jelas eh, itu termasuk tadlis yang tercela. Tadlis itu penyamaran yang tercela. Urusan apa saja yang diurus oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Itu menebarkan kebaikan dan keberkahan. Apakah untuk beriktikaf di masjid harus dengan niat iktikaf setiap kali masuk masjid? Ya, kalau orang mau mendapatkan pahala iktikaf maka dengan harus dengan niat. Innamal a'malu biniat. Amal itu bernilai dengan sebab niat. Bagaimanakah mengkompromikan antara ikhlas niat saat beramal dengan beramal untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Beramal untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagian dari ikhlas. Siapa yang beramal rajin, dia pol-polan dalam beramal, dia membaca Qur'annya 10 juz semalam ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu ikhlas. Apakah orang tua yang meninggal dunia di bulan Ramadan wajib dibayarkan zakat fitri untuknya? Jika dia meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari dari puasa yang terakhir, maka tidak ada, tidak disyariatkan bayar zakat fitri. Dan jika dia meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari, maka di situ wajib dibayarkan zakatul fitrinya. Jika orang tua punya harta yang masih berjalan dan menghasilkan keuntungan, apakah wajib dibayarkan zakat mal untuk harta tersebut jika harta tersebut telah mencapai nisab? Jika sudah terkena kewajiban zakat, jadi jatuh tempo kewajiban zakatnya Misalnya tanggal 1 Syakban. Meninggal dunia 10 Syakban. Dan harta ini milik Bapak. Ini sudah jatuh jatuh e, jatuh tempo tanggal 1 Syakban. Belum dibayarkan 10 Syakban Bapak meninggal dunia. Maka wajib dibayarkan zakatnya. Ya, namun jika uh, Bapak meninggal tanggal 1 Syakban, jatuh tempo zakatnya 15 Syakban, tidak ada kewajiban zakat. Itu dibagikan dan itu kepada ahli waris, kemudian nanti ngikuti uh, aturan untuk masing-masing pemilik harta. Jika di satu masjid ada kuburan tapi di lingkungan masjid, di halaman bahkan di dalam eh, bukan di bukan di dalam bangunan masjid, apa tetap tidak boleh sholat di situ? Ya, pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'lam yang saya pilih dalam masalah ini adalah pendapat saya mukbil yang membolehkan semacam ini. Yang tidak boleh itu adalah manakala e, sholat menghadap kuburan secara langsung. Adapun jika telah terpisah tembok masjid maka tidak apa-apa. Ini adalah fatwa dan pendapat yang dipilih oleh saya mukbil uh, rahimallahu taala. Kecuali jika bangunan kuburan itu ada di dalam masjid maka tidak boleh. Salat di situ karena itu adalah membangun masjid di atas kuburan yang Nabi laknat. Apakah setiap kelupaan tambahan dalam sholat selalu diganti dengan tambah satu rakaat dan sujud sahwi? Serta apakah bacaan sujud sahwi dan duduk di antara dua Apakah setiap kelupaan tambahan dalam sholat selalu diganti dengan tambah satu rakaat? Enggak. Kalau tambahan Eh, kelupaan berupa tambahan ya tidak diganti dengan tambah satu rakaat namun diganti dengan ditutupi dengan sujud sahwi. Bukan diganti ya, namun ditutup dengan sujud sahwi. Kesalahannya ditutup dengan sujud sahwi. Apakah bacaan sujud sahwi? bacanya sebagaimana bacaan sujud. Dan bacaan duduk di antara dua sujud bisa dibaca sama dengan bacaan normal. Adapun duduk di antara dua sujud sahwi, maka tidak ada bacaannya. Dia cuma duduk sesaat. Ya, sujud, kemudian duduk sesaat, kemudian sujud. Kosong dicintai untuk diambil e, kosor sholat disukai untuk diambil benar dianjurkan untuk diambil jamak kebalikannya kalau bisa tidak diambil apakah betul dianjurkan untuk jamak jika membutuhkannya ya, tetap disukai untuk mengambilnya ketika dibutuhkannya kapan itu dibutuhkan manakala kerepotan sholat di waktunya masing-masing Apakah ibu dan bapaknya Nabi termasuk alul fatrah? Yang jelas Nabi e, minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya dan tidak boleh. Dan yang jelas dalam berat Muslim ya, Nabi mengatakan kepada salah satu sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Ya, apakah nama kucing harus bahasa Arab? Bolehkah misalnya Abu Jono? Ya kalau itu nggak perlu pakai Abu, bapaknya Jono gitu saja. Dan itu biasa di bahasa Jawa. Orang Jawa sudah mengenal uh, mengenal kunyah dengan terjemah. Ketika anaknya Jono, kemudian uh, biasa istrinya mengatakan, Bapak Jono lagi di sawah, itu biasa. Dan itu kunyah itu. Itu kunyah. Jadi kalau kalau kalau Jono ya ya kunyahnya pakai bahasa ya bahasa Jawa. Kunyah tidak harus bahasa ya, apa? bahasa Arab. Ya kalau namanya Arab ya Abu Fulan. Tapi ya, kalau ya, namanya Pairen ya bapaknya Pairen gitu ya. ya Pak eh, Pairen itu udah itu kunyah itu. Apakah bacaan sujud tilawah bisa menggunakan bacaan sujud dalam sholat? Iya, bisa. Jika ketika kita sholat, kita meler, apakah dibiarkan? Ya kalau bawa tisu ya dibersihkan. Ya, dan itu uh, satu hal yang tidak membatalkan sholat. Apakah keliling saat lebaran termasuk bid'ah? Bukan, dia perkara ada. Ya, perkara eh, non ibadah. Keliling ke tetangga eh, saat hari raya bukan termasuk bid'ah. Zakat harta mengikuti nisab emas ataukah perak? Boleh emas, boleh perak. Ya, boleh emas, boleh perak. Banyak ulama mengatakan ambil yang paling menguntungkan bagi orang miskin. Namun Allah Ta'ala alam saya lebih memilih Eh, menggunakan tolak ukur emas. Ya, karena orang yang sudah memenuhi nisab berdasarkan perak di tempat kita itu masih miskin. Ya, di tempat kita masih miskin. Masih layak untuk diberi dan bukan memberi. Lain hanya kalau nisabnya nisab uh, nisab emas. Anak dari sepupu apakah mahram? Sepupunya saja tidak mahram. Eh, sepupunya saja tidak mahram, apalagi anaknya sepupu. Ya, idza aslu saqata far'u. Kaidah fikih mengatakan ida saqatal aslu sakotal far'u. Jika pokoknya itu hilang ya cabangnya lebih hilang lagi. Jika pokoknya yaitu sepupu itu hilang kemahromannya, anaknya sepupu, cucunya sepupu, ya, tentu lebih-lebih lagi. Apakah asobah keponakan itu dibagi warisnya rata? Ya, jika asobahnya itu keponakan, ya, keponakan laki-laki, ya, maka dibagi rata di antara mereka. Apakah kaos kaki panjang menutup mata kaki dapat disebut khuf? Mengingat kondisi sepatu tidak sempurna menutup kaki dan selama perjalanan sholatnya mengharuskan melepas sepatu di musola misalnya. Ya, maka ada pembahasan yang berbeda mengusap khuf dan mengusap kaos kaki. Ya, kalau mengusap khuf, satu hal yang jelas-jelas dituntunkan. Bahkan menjadi bagian dari akidah sunnah, Meyakini disyariatkan yang mengusap khuf. Sebagaimana di matan tohawiyah dan yang lain. Namun kalau e, kaos kaki maka diperselisihkan. Ya, apakah disyariatkan untuk diusap ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini disyariatkan untuk mengusap kaos kaki dengan syarat tebal. Dengan syarat tebal bisa dipakai untuk jalan. Kalau kaos e, kalau kaos kaki yang tipis, e, stocking atau yang lain, maka tidak dituntunkan untuk mengusap kaos kaki. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran untuk penghuni kubur dengan alasan pelepah korma bisa meringankan adab, terlebih lagi bacaan Al-Quran. Apakah kias ini benar? Kemarin telah kita singgung, ini kias yang jauh. Yeah. Bagaimana kias yang benar dalam masalah ini? Ya, pelepah korma diganti pelepah pohon kelapa. Itu kias yang dekat dalam masalah ini. Apakah sholat sunnah keluar dan masuk rumah disyariatkan? Seingat saya yang ada adalah hadis anjuran untuk sholat ketika masuk rumah. Hadisnya bisa dibaca di Puriyatul Mutatawwi fi Salati karya Sebasmul. Tapi kalau keluar rumah, uh, wallahu a'lam. Apakah larangan mencela binatang berlaku untuk semua jenis binatang, nyamuk, tikus, dan yang lainnya? Yeah. Nabi menyebut tikus dengan bahasa celaan, fawasik, binatang fasik. Maka ini menunjukkan bolehnya e, mencela binatang pengganggu. Karena Nabi menyebutkan fawasik, binatang fasik, semua e, apa tikus dan yang lain yang merupakan binatang-binatang pengganggu. Apakah menjawab salam atau bersin wajib atau harus sampai terdengar si pelaku awal? Yeah. Kalau itu kondisinya kondisi normal ketemu, maka salam itu dituntunkan untuk terdengar sampai jawaban salam terdengar sampai orang yang uh, mengucapkan salam. Adapun jika salamnya salam SMS atau WA, maka yang wajib adalah sekedar dijawab lisan, tidak harus dijawab dengan tulisan. Demikian juga doa eh, doa bersin, maka agar kita mendapatkan balasan doa dia, ya, tentu dia perlu mendengar ya, kalau kita mengucapkan yarhamukallah untuk dia. Jika e, sudah tradisi orang bunuh diri, gantung diri itu langsung dikafani. Baju tidak dicopot, langsung dikubur. Mbah kaum bilang tidak disolati. Apakah sedih saya berdosa? Kalau dia muslim, maka sedih saya berdosa semua. Ya, tidak menunaikan hak seorang muslim dimandikan, dikafani, uh, disolatkan. Uh, yang hukumnya ini fardu kifayah. Maka jika demikian keadaannya, maka seluruhnya berdosa. Ada ya sob, kayak gitu ya. Baru tahu. Semisal saya berbuat zalim pada orang lain dengan alasan tidak tahu, apakah dimaafkan? Tidak dimaafkan. Ya. Saya tidak tahu kalau seperti ini zalim. Harus tetap minta maaf karena yang dilihat realita. Ya. Ya. Kemudian eh, merasa tidak tahu dia banting gelas milik temannya gitu. Oh saya tidak tahu kalau ini zalim. Ya. Tidak bisa, itu, itu tetap zalim. Bagaimana jika orang yang didolimi sudah tidak ada? Ya, ya. ya maka rajin-rajin beramal. Mudah-mudahan nanti punya ganjaran yang bisa ditutup, bisa dipakai untuk menggantinya di akhirat. Bila seorang melakukan pembatal keislaman tidak terkait syahadat dan dia tobat, apakah eh, tetap wajib mandi wajib? Tidak mandi mandi itu berkenaan dengan bacaan syahadat. Apa hukum koperasi? Tergantung kegiatannya. Kalau kegiatannya riba, simpan pinjam yang riba, maka tentu hukumnya haram. Jika dia punya toko ya, yang diperjualbelikan halal dengan cara-cara akad-akad yang halal, juga tidak mengapa. Bagaimanakah dengan firasat? Misal seorang ibu saat mencuci tiba-tiba piringnya jatuh, kemudian dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Itu bukan firasat, namun tatayur. Ya, karena firasat itu adalah firasat orang saleh ya, dan dia adalah semacam ilham uh, atau sejenis itu. Ya, dan dia adalah uh, orang yang memakmurkan hatinya dengan takwa, memakmurkan lahiriahnya dengan sunnah. Ya, maka dia uh, bisa kemudian Eh, mendapatkan sejenis ilham eh, yang dengan dan ini eh, sehingga dia punya perasaan perasaan tertentu. Adapun hal tadi maka lebih dekat kepada tatoyur, tiarah dan bukan firasat. Jika ketika sholat lupa tahiyat awal atau ada rokaat yang kurang kemudian sudah berniat untuk sujud tahwi. Setelah selesai sholat terlupa untuk sujud tahwi misal sholat duhur. Baru teringat saat sholat isya bagaimanakah menutupi kekurangannya. Apakah masih bisa sujud sahwi? Ya, kalau kalau lupanya adalah lupa tahiyat awal, ya, maka wajib sujud sahwi. Jika kemudian sujud sahwinya lupa, ya sudah selesai. Tapi jika lupa eh, ini ada rokaat yang kurang. Kalau rokaat yang kurang, ya, rokaat yang kurang, ya, kemudian e, maka kewajibannya adalah nambah rokaat. Ya, kewajibannya adalah nambah rokaat dan sujud jahwi. Jika tidak dia kerjakan, sholatnya batal. Maka ketika ingat, ingat ketika isya. Oh, duhur tadi saya sholatnya baru tiga rokaat. Ya, dan belum saya tambahi. Terus sekarang ingat, isya ingat. Maka sholat duhurnya wajib dikodok. Wajib sholat duhur ketika itu. Maka apakah masih bisa sujud sahwi? Tidak bisa. Sholatnya diulang. Sholatnya diulang. Bagaimanakah tata caranya? Apakah dari berdiri atau langsung? Maka tat, uh, maka sholatnya diulang duhur empat rakaat. Dalam mudorobah, mudorobah bukan jual beli ya, bisnis. Dalam jual beli mudorobah, mudorobah bukan bukan bukan jual beli. Pemilik usaha adalah pemodal. Jika ada orang yang telah membuka usaha kemudian kekurangan modal sehingga berencana kerjasama dengan orang yang memiliki uang, bagaimanakah status usahanya? Ya, menjadi milik berdua. Nanti pakai persentase total uh, aset ketika tengah jalan berapa? Ya, misalnya 50 juta Ya, kemudian ditambahi suntikan dana 50 juta. Ya, maka berarti kepemilikannya 50 50. Jika orang tua sendiri menyakiti kita dalam berbicara dan sikap yang amat sangat menyakiti, apakah kita boleh berusaha menghindar dan berusaha sedikit berurusan dengannya demi menjaga agar tidak terbawa emosi. Jika itu dalam rangka untuk menenangkan hati, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Jika warisan berupa beberapa rumah atau tanah yang nilainya berbeda, bagaimana cara menghitungnya? Hitungnya pakai uang. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Kalau dijual dengan harga standar, kemudian nanti ditotal. Ya, kemudian nanti dihitung. Ini jatahnya berapa? Misalnya si A jatahnya 100 juta, maka tanah 100 juta itu yang mana? Atau kalau mau dipotong sebelah mana? Nanti yang ini jatahnya 50 juta. Nah, 50 juta itu yang yang mana? Demikian seterusnya. Ketika ingin menjual rumah namun beberapa bulan saja kemudian dipakai sendiri, nggak jadi. Apakah ada kewajiban zakat perdagangan? Tidak ya, ada. Eh, ketika terjadi perubahan niat, niatnya cuma eh, dijual dua bulan, setelah itu kok nggak laku-laku, ya sudahlah, nggak jadi dijual. Maka tidak kena zakat perdagangan. Beberapa tahun kemudian ada rencana dijual lagi. Dan rumah terjual. Ya, maka ya kena zakat perdagangan. Ketika diniatkan untuk dijual. Kemudian sampai satu tahun, maka setiap tahunnya kena kewajiban zakat perdagangan. Eh, apakah boleh kita melakukan utang piutang atau melakukan transaksi wakil dengan orang di dalam masjid? Boleh. Wakalah boleh di masjid. Utang piutang boleh di masjid. Yang tidak boleh transaksi yang menguntungkan, transaksi profit oriented, jual beli, sewa menyewa, atau kemudian mempekerjakan orang, kamu kerja tempat saya, ya, itu dilakukan di masjid, nah itu yang tidak diperbolehkan.